Mitra bisnis, dalam cerita kuno ada seekor tikus. Nah, tikus ini dikejar sama kucing, dikejar, dikejar, dikejar. Dan tikus ini takut. Akhirnya dia sembahyang sama Tuhan. Tuhan, aku ini tikus kecil dikejar oleh kucing. Tuhan, bantulah aku supaya bisa menjadi kucing dan tidak dikejar-kejar kehidupan seperti ini. Dan Tuhan mengatakan, ya anakku, aku kabulkan permintaanmu. Akhirnya tikus ini menjadi kucing. Dan dia lari dengan senang, dia berkata, sekarang aku kucing. Tidak perlu takut lagi sama kucing. Eh, ternyata dia mulai dikejar oleh anjing. Dikejar-kejar di hutan oleh anjing, oleh anjing. Wah, dia takut lagi karena kalah besar ya. Dan tidak berani ber, apa namanya, berperang ataupun e, melakukan perlawanan terhadap si anjing. Wah, dia mulai ketakutan-ketakutan. Dan ya, dia kembali berdoa pada Tuhan. Tuhan, cobalah aku ini sudah jadi kucing, pengen jadi anjing Tuhan. Ya, supaya tidak dikejar-kejar oleh para anjing itu gitu ya. Dan akhirnya Tuhan kasihan dan mengatakan anakku, aku kabulkan permintaanmu. Maka jadilah kucing itu menjadi anjing dan dia merasa pongah. Dia merasa sekarang aku sudah hebat, aku tidak takut siapapun. Lalu tiba-tiba dari jauh kelihatan mata yang menyala. Ternyata sang singa mengejar dia. Waduh dia kaget ya setengah mati. Lari walaupun larinya tercepat sangat cepat sekali. Tetap sang singa lebih cepat lagi dan mengejar dia dan mengejar dia. Setelah dia sudah mampu melepaskan diri dari kejaran singa, dia berdoa lagi, Tuhan, aku ini pengen menjadi singa karena supaya aku tidak takut dan tidak dikalahkan lagi oleh singa itu. Dan Tuhan dengan murungnya mengatakan, anakku, kamu minta jadi kucing, aku beri. Kamu minta jadi anjing, aku beri. Sekarang kamu minta jadi singa. Percuma juga kamu minta jadi singa. Bila hatimu masih saja hati seekor tikus dan tidak mau menghadapi persoalanmu dengan seberani-beraninya, tetapi hanya mau melarikan diri dari persoalan yang ada. Mitra bisnis, saya Tanah Santoso dengan Bisnis Wisdom. Sukses selalu untuk Anda.